السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Jalan ma'alifu rahimahullah ta'ala Nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Sekarang kita akan membahas tentang zakat fitr, zakat fitrah. <clears throat> Gal wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri ramadana ala kulli kabirin wa saghirin wa hurrin wa abdin minal muslimina al qadirina 'alaiha. Adapun zakat fitrah maka hukumnya wajib setiap kali masuk bulan Ramadan atas siapapun baik dia itu dewasa maupun masih kecil merdeka maupun budak daripada kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkannya sebagaimana dijelaskan pada awal mula bab zakat bahwasanya zakat terbagi menjadi dua ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal sudah kita lewati penjelasannya yaitu yang berkaitan dengan zakat uang tunai, zakat emas dan perak, zakat biji-bijian, zakat laba perdagangan dan lain sebagainya. Nah, itu zakatul mal namanya. <clears throat> Kemudian sekarang kita akan bahas tentang zakatul badan. Dikatakan zakatul badan karena berbeda fungsi daripada zakat yang pertama. Setiap zakat itu pasti membersihkan. Artinya zakat itu menumbuhkan dan mensucikan serta membersihkan. Tapi yang pertama yang sudah kita jelaskan itu adalah zakatul mal, pembersih, pensuci dari harta. Tapi kalau yang sekarang yang akan kita bahas ini adalah zakatul badan, pembersih daripada badan. Karena sebagaimana harta kita dibutuhkan untuk dibersihkan, maka badan pun juga diperlukan untuk dibersihkan. Dibersihkan dari segala apa? Dibersihkan dari segala macam keapesan. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka kotorannya ada. Kotoran itu membawa keapesan sehingga akan mengakibatkan habis hartanya. Kalau di dalam badan tidak, Badan itu menghilangkan keapesan karena orang itu ada yang barokah, ada yang apes. Nah, maka dengan dikeluarkan zakat fitrahnya itu maka akan membersihkan dirinya daripada segala macam sifat yang tidak kita inginkan dari hal-hal yang berupa keapesan itu. Itu tujuan utamanya itu seperti itu. Makanya oleh ulama dikatakan zakatul badan. Dan itu hukumnya wajib hampir setiap kaum muslimin terutama pada zaman sekarang ini wajib mengeluarkannya. Karena kriteria daripada setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang mempunyai kelebihan uang untuk membeli beras yang diwajibkan nanti akan dijelaskan melebihi daripada kebutuhannya pada hari lebaran dan malam lebaran jadi hari lebaran dan malam lebaran. Jadi malam lebaran bukan malam lebaran. Misalnya malam lebaran itu hari Selasa, bukan malam Selasa tidak, tapi Selasa malam Rebu. Itu malam lebaran. Jadi misalnya pada hari itu kita pada hari lebaran itu kita membutuhkan atau memerlukan biaya untuk makan kita dan keluarga yang kita tanggung itu misalnya 100 ribu kita punya uang 150 ribu Berarti 50 ribu itu kelebihan. Kalau semua ada yang semacam itu berarti kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau dia tidak punya uang tapi punya beras. Berasnya satu karung. Kalau digunakan untuk hari lebaran saja maka cuma membutuhkan 5 kilo padahal masih ada 100 kilo misalnya satu karung. Nah, gimana hukumnya? Wajib zakat. Gitu. Nah, jadi kewajiban kriteria daripada setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat itu seperti itu. Nah, kecuali kalau pas hari lebaran dia tidak punya. Untuk makan saja pas-pasan misalnya, baru hukumnya tidak wajib, bahkan dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah, itulah kriteria daripada setiap orang yang wajib. Nah, kemudian katanya beliau, "Wa man wajabat alaihi nafaqa li ahadin wajabat fitrah itu. Siapapun yang ditanggung nafkahnya, maka ditanggung pula zakat fitrahnya. Nah, sehingga kalau seumpama seorang suami dia itu menanggung zakat fitrahnya istrinya, zakat fitrahnya anak-anaknya, zakat fitrahnya pembantunya, zakat fitrahnya orang tuanya kalau dia itu memang menanggungnya. Harus. Nah, jadi yang mengeluarkan apa suami, nggak usah mereka. Yang mengeluarkan suami. Jadi ini zakatku, ini zakat istriku, ini zakat fitrah anak-anakku, bulan-bulan sebutkan semua namanya. Gitu. Baru kemudian setelah dipegang dibagikan. Caranya seperti itu. Jadi bukan diserahkan satu-satu enggak, karena kewajibannya untuk dia sendiri sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi, maka dia sendiri yang wajib mengeluarkan nafkah zakat fitrah itu. Sehingga dia wajib yang dia saja yang wajib niati. Cuma biasanya kadang-kadang kita perintahkan kepada yang lainnya untuk memegangnya atau meniatinya supaya apa? Supaya dapat barokah juga semuanya. Gitu maksudnya. Jenisnya apa nanti kita akan bahas. Nah, kemudian waktu pengeluaran. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah ini? Di sini nggak disebutkan. Nah, jadi mengeluarkan zakat fitrah itu mempunyai lima waktu. Ada waktu jawab, ada waktu wujud, ada waktu fadilah, ada waktu makruh, dan ada waktu haram. Yang pertama adalah waktu jawas. Waktu jawas itu artinya kalau sudah masuk waktu tersebut berarti boleh saja dia mengeluarkan zakat dari mulai hari itu, boleh. Mulai saat itu boleh. Dan waktu jawasnya itu masuknya dari mulai masuknya bulan Ramadan. Jadi masuk bulan Ramadan sudah boleh keluarkan zakat fitrah. Jadi boleh. Dari segi bolehnya boleh. Anak saya sudah, saya tidak mengeluarkan zakat fitrah pada hari Lebaran, malam Lebaran. Kenapa? Iya pada hari pertama Ramadan saya sudah keluarkan enggak. Beres, saja masalah. Yang kedua, waktu wajib. Kalau sudah sampai ke waktu itu berarti wajib dia melakukan zakat fitrah. Kapan itu? Kalau mengalami terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Jadi barang siapa dia mengalami Ramadan, tapi sebelum malam lebaran dia meninggal, nggak wajib zakat fitrah dan tidak wajib kepada ahli waris untuk mengeluarkan zakat fitrah dari mayit itu. Karena apa? Dia tidak mengalami malam lebaran. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah seseorang yang mengalami terbenamnya matahari malam lebaran. Terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itulah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga harus jadi harus mengalami ujung akhir dari bulan Ramadan, ujung awal dari bulan Syawal. Tapi kalau mengalami ujung akhir bulan Ramadan saja tanpa ujung awal dari bulan Syawal, maka dia nggak wajib. Misalnya apa? Meninggal sebelum maghrib, malam Lebaran, nggak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Lahir setelah maghrib, setelah maghrib lahir anak anak kita, nggak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Dia tidak mengalami dua ujung tadi gitu loh. Nah, jadi ya, yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya dan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang mengalami terbenamnya matahari malam lebaran. Nah itu, itu berarti wajib. Nah, tapi kalau setelahnya atau sebelumnya maka tidak wajib. Nah, itu waktu wujud. Yang kedua waktu fadilah. Kalau waktu fadilah artinya di sini adalah waktu yang paling istimewa yang paling utama, yang paling besar pahalanya kalau kita melakukan pada waktu itu. Kapan itu? Nah, kayaknya kita semua ini banyak yang mengabaikannya, tidak sesuai dengan yang waktu fadilah. Tapi waktu kita di Madinah, iya, alhamdulillah kita bisa menjalankannya. Dan sampai sekarang pun kita berusaha untuk melaksanakannya semacam itu. Jadi sedangkan waktu fadilahnya itu adalah dari mulai terbitnya fajar sampai ketika imam melaksanakan takbir sholat id. Itu paling abdulnya waktu. Jadi habis sholat subuh baru dibagikan, baru diberikan. Gitu. Nah masalahnya kalau kita melaksanakan itu dalam satu kelompok yang besar itu akan kesulitan. Nah tapi kalau untuk mereka yang mengeluarkan sendiri-sendiri maka itu lebih baik. Seperti saya sendiri kalau pas hari lebaran itu setelah sholat subuh saya antarkan sendiri, saya bawa pakai sepeda motor, saya antarkan ke rumah tetangga yang nggak punya, saya kasihkan sama dia. Nah, jadi pas habis sholat subuh, setelah sholat subuh, sebelum kita sholat lebaran. Itu adalah waktu yang paling abdul, paling utama untuk melakukan zakat fitrah. Kemudian ada waktu karoha, makruh. Kalau diakhirkan setelah sholat lebaran, maka hukumnya makruh. Dan ada waktu hurma, waktu haram, kalau sopama dikeluarkan setelah terbenamnya matahari hari lebaran itu hukumnya haram godoan dan haram kecuali kalau sopama disimpan untuk diberikan kepada orang yang lebih berhak lebih butuh misalnya kerabat kita yang lebih membutuhkan ya nggak apa-apa gitu karena ya, lumayan juga kan yang namanya zakat fitrah itu seperti saya sendiri saya punya anak enam kemudian istri pembantu berarti apa saya dengan saya sendiri sudah 9. 9 kali 3 kilo. Saya keluarkan tepatkan 3 kilo. 9 kali 3 berapa? 27. Nah, jadi kita keluarkan biasanya langsung dilakukan 30 kilo kita kasihkan. Nah, jadi pegang aja berasnya ini zakatku, zakat istriku, zakat pembantuku, zakat anakku fulan, anakku fulan, anakku fulan sampai selesai. Enggak usah kita kasihkan kepada mereka untuk diniati. Karena mereka masih tanggungan kita, kita yang wajib melakukan zakat. Kita. Nah, begitu pula orang tua. Nah, kemudian zakat fitrah itu harus dilaksanakan di tempat kita berada. Kalau semua kita beradanya itu di Bangil, ya udah kita keluarkan di Bangil. Nggak boleh kita mengeluarkan orang tua kita yang di luar, yang di Jakarta sana misalnya di Bangil, gitu ya. Di tempat di mana mereka berada, di situ kita mengeluarkan wajib zakat fitrahnya itu. Nah, itulah waktu-waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau sudah lewat habis maghrib berarti hukumnya haram dia berdosa karena mengakhirkannya pada waktu itu, tapi tetap hukumnya wajib dilaksanakan berupa godoan itu. Wal fitratu arba'atu amdad. Nah, berapa sih kewajiban zakat fitrah itu? Nah, sebelum kita membahas tentang ukuran zakat fitrah itu, maka bolehlah sekarang kita membahas apa sih hukumnya. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah seperti yang beredar dan terjadi zaman sekarang ini berupa uang ditarik dari sekolah-sekolahan uang, RT-RT uang dan sebagainya beralasan iya karena mereka membutuhkan uang lebih daripada beras Maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya tidak boleh. Karena pada mazhab Syafi'i itu nasnya itu i nggak bisa dikiaskan. Sehingga zakatnya kambing ya kambing, zakatnya emas ya emas, zakatnya uang tunai ya uang tunai, zakatnya beras beras, zakatnya jagung ya jagung, nah gitu. Jadi nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, tapi ala kulli ada mazhab yaitu mazhabnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu di mana beliau itu berpendapat boleh mengeluarkan zakat dengan eh, apa dengan bentuk yang dibutuhkan oleh oleh fukara dan masakin atau para mustahik. Kalau dia mau lebih membutuhkan sarung, kasih sarung. Permintaannya apa dia? Uang ya uang, nah gitu. Nah, itu dapat Imam Bihanuma seperti itu. Alhamdulillah ada gaul sehingga kita bawakan gaul ini. Orang-orang awam yang sekarang ini yang sedang e, kita ini orang awam yang melaksanakannya selama ada salah satu mazhab yang mewadahinya ya udah kita anggap itu sudah sah gitu. tapi lebih baik lagi karena zakat ini begini kan kalau nggak sah berarti kita wajib dong gitu nah, masalahnya kalau mazhab syafi'i nggak sah lebih baik kita itu keluar daripada khilaf dan itu pun bisa ada solusinya supaya kita menerima uang, kita bagi-bagikan uang kepada para muslim itu bisa. Seperti di sana, waktu di Saudi itu kita. Itu dari habis subuh kita berangkat kan untuk melaksanakan sholat id. Di situ sudah berderet orang yang jual beras-beras itu, gandum-gandum itu sudah berderet sudah mereka. Siap menjual kepada kita. Kemudian berderet, berderet pula para fukara dan masakin di samping-samping mereka. Sehingga apa kita beli ini berapa? Eh, 10 real, kita beli 10 real. Ambil, kita kasih ke para fukara itu. Kemudian fukara jual lagi kepada pedagang. Kan dapat uang dia. Nah, tapi sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah, begitu pula kita. Kita juga sebagai amil bisa menggunakan e, cara seperti ini. Jadi kita terima e, kamu mau mau mau ngasih uang. Ya, begini saja. E, ini kewajiban kamu kan 3 kilo kurang e, 2 kilo setengah. Kalau ikut e, ikut depak 2 kilo setengah. Nanti kita bahas. Tapi e, kamu ingin memberikan uang, ya udah beli aja. Ini dua kali setengah, kamu beli. Ya saya beli. Ini berapa harganya? 15 ribu. Ya udah. Nah, udah, dan itu kasihkan kepada si fukara atau wakilnya di situ. Nah, kemudian jual lagi pada panitia. Jadi dia nima uang. Kan beres sudah gitu Itu hilah supaya kita keluar daripada kesalahan di dalam madhab kita sendiri karena hukum asalnya itu kita harus konsisten dalam madhab. Nggak boleh kita berpindah-pindah mazhab, apalagi sampai talfik dalam mazhab itu. Mencampur adukan antara mazhab dalam ibadah kita, baik ibadah mahdo badania mahdo maupun malia mahdo atau ibadah badania gara mahdoh gitu Jadi hukumnya nggak boleh kita itu talfik itu tidak boleh mencampur adukan itu tidak boleh. Nah, oleh karenanya dengan cara semacam itu. Jadi lebih baik kalau datang satu orang, panitia jual kamu uh, mau mau beli yang berat yang ini sekian, yang ini sekian, ini sekian. Oh saya beli sekian saja. Ya udah, eh, ini kembalinya ada kembalinya berapa? Ya udah buat buat apa? Buat fakara masakin misalnya. Ya udah apa-apa. Nah, jadi seperti itu dengan cara seperti itu berarti kan kita keluar daripada hilang. Kita ambil, kita beli, ambil berasnya, serahkan lagi. Tolong sampaikannya kepada Fukarok masakin. Baik saya sampaikan. Nah, nanti dia jual dapat uang lagi kita bisa bagikan uang kepada fakir masakin. Nah itu diantara caranya. Kemudian berapa sih ukuran wajib zakat fitrah per orangnya baik dewasa maupun e, masih anak-anak atau bayi? Wal fitratu arba'atu amdad bimuddihi alaihi salatu wassalam minat tamri awil burri awil zurati awil syairi. Dan zakat fitrah itu kewajibannya adalah empat mud. Empat mud dengan modnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu mod itu dulu ukurannya itu begini, satu ambilan begini. Ini satu mod namanya. Empat kali seperti ini, empat kali modnya Nabi. Modnya Nabi, mungkin tangannya tangannya Nabi di atas tangan kita rata-rata eh. atau e, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Gitu. Nah, tapi ukuran tepatnya itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan satu mod itu seperti depak mengatakan enam seperempat on. Berarti dua kilo setengah. Ada yang mengatakan tujuh kurang seperempat. Tujuh kurang seperempat, tujuh on kurang seperempat. Nah, itu yang dipakai di Saudi sana. Nah, berarti kalau dengan gol semacam ini, berarti tiga kilo kurang seperempat. Tiga kilo kurang seperempat. Lebih baik lagi kita genapkan karena ada yang mengatakan juga 3 kilo. Jadi kita genapkan aja 3 kilo. Jadi seperempat onnya itu ya kita sedekahkan. Jadi e, satu kilo, seperempat kilonya, seperempat kilonya itu kita sodakokan. Gitu. Jadi berarti kita ber, berkua, melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan e, apa sunnah gitu, dengan sunnah sodako. Nah, jadi kewajibannya semacam itu. Kemudian minat tamri kalau seumpama makanan pokoknya di sana itu kurma ya kurma. Cuma masalahnya kita kan nggak makan makanan pokok kurma. Nah, berarti kita nggak nggak mengeluarkan kurma. Begitu pula gandum tidak, awi zuro jagung juga kita tidak, awi syairi sejenis gandum, au min ayukutin atau dari bahan makanan pokok yang mana saja yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok oleh manusia fi halil ikhtiar pada keadaan ikhtiar. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia ya mengeluarkan zakat fitrah itu bentuknya berupa beras. Beras yang terserah mau beras Cianjur, mau beras IR, mau beras apa saja. Dari beras yang paling bagus sampai paling jelek nggak jadi masalah. Cuma hukumnya kalau yang paling jelek itu hukumnya tidak boleh kecuali kalau seumpama yang dia punya ya begitu gitu Nah, baru hukumnya tidak apa-apa. Jadi paling tidak yang wasat, yang tengah-tengah. Tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu jelek. Nah, tapi lebih baik lagi kalau kita punya uang, lebih baik untuk zakat fitrah ini kita belikan yang paling bagus paling super. Nah, saya sendiri alhamdulillah saya ngerjakan saya pilih yang paling bagus, yang yang paling mahal eh baru kita berikan kepada mereka gitu. Jadi sekali setahun nah, kita gunakan melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai berasnya yang dibagi kepada para miskin itu loh. Raskin itu dia beli jangan. Jadi pakai yang bagusnya. Itu kan untuk kita juga gitu, bukan untuk siapa-siapa. Kemudian Wal ikhraju minan naw' alladhi yaqtatuhu al-mukhriju. Ah, kemudian wajib mengeluarkan dari macam atau jenis bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang mengeluarkan zakat itu. Au min ahsamin atau lebih baik, au afdal atau lebih utama. Wa fi zakatil fitri tadyikun yafulu anhu katsirun min amadil muslimin fayugassiruna lil akhraj wa yarawna annahum ghairu qadirin 'alaihim wa hum minal qadirin. Katanya di sini di dalam zakat fitrah itu hampir dikatakan kata Allah ada semuanya wajib melakukan zakat fitrah. Karena apa? yang miskin pun pada waktu itu kan hari itu dapat beras. Dapat beras misalnya satu eh, lima puluh kilo satu orang orang miskin itu kan dibagi-bagikan kan orang yang nggak punya itu dapat 50 kilo berarti kan dia sudah lebih kebutuhannya dia untuk hari itu paling paling banyak 5 kilo masih lebih berapa? 45 kilo. 45 kilo harus keluarkan lagi. Jadi kita ngasih pada fukara. Fukara sekarang setelah kita berikan beras itu berarti dia berhak juga mengeluarkan wajib juga mengeluarkan zakat fitrah karena beda antara zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu harus memenuhi nisab, tapi kalau zakat fitrah itu cukup mempunyai kelebihan saja daripada kebutuhannya untuk satu hari. Hari lebaran, malam lebaran itu saja. Berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak mengeluarkan, dulu-dulunya tidak mengeluarkan, maka sekarang wajib digodok. Gitu. Saya nggak pernah mengeluarkan, ya udah wajib digodok. Berapa tahun kita lewat gitu. Ya cicil, nah, karena itu kewajiban kita. Gitu. Jadi hampir dikatakan untuk sekarang ini jarang sekali ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan zakat fitrah itu jarang. Tapi kebanyakan mampu gitu. Bahkan dulu orang-orang yang nggak punya itu supaya mereka terhitung terhitung untuk mengeluarkan zakat fitrah supaya mendapatkan keutamaannya. Memang tidak mampu, bukan hila. Jangan sampai kita buat jadikan ini sebuah hila karena orang sekarang kan banyak yang melakukan suatu e, cara-cara e, tertentu untuk keluar daripada kewajiban. Ini tidak, memang orang nggak punya gitu. Jadi begini, ini ada orang miskin, ada 10 orang misalnya orang miskin, orang, emang orang nggak punya, nggak mampu dia mengeluarkan wajib zakat fitrah itu nggak mampu dan dia berarti lepas daripada kewajiban zakat fitrah. Salah satu dari mereka mendapatkan beras. Akhirnya apa? Yang dapat itu diberikan lagi kepada temannya itu. Nah, temannya setelah dapat berikan lagi kepada temannya lagi. Satunya. Yang ketiga, berikan lagi kepada yang keempat. Ya, ya beras itu juga. Gitu. Nah, itu adalah cara <clears throat> supaya berarti mereka semua telah melakukan zakat fitrah. Eh, jadi kalau untuk sekarang sulit untuk digambarkan Sulit untuk digambarkan seseorang itu tidak mengeluarkan zakat fitrah karena zakat fitrah itu pun tersalurnya itu kepada para fakir miskin sakit. Dan tatkala mereka sudah menerima zakat fitrah tersebut sementara di rumahnya masih ada beras yang cukup untuk dimakan pada hari lebaran dan malam lebaran, berarti yang dia punya itu berarti lebih keluarkan lagi kepada orang lainnya gitu. Nah, jadi kita bayangkan saja zakat fitrah itu saja itu kalau benar-benar kita laksanakan berapa banyak telah mengeluarkan e, mereka daripada kesulitan untuk mencari makan. Anggap saja seperti di Indonesia ini dari 235 juta orang yang muslim itu 220 juta misalnya. Kalau berarti kan 220 juta wajib keluarkan semua kan zakat fitrah karena di sini disebutkan oleh Nabi mau yang dewasa, mau yang kecil, perempuan, laki, merdeka, semuanya. Setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kita anggap misalnya sekarang kalau 3 kilo beras yang biasa saja itu berapa kira-kira? Yang nanggung, sederhana. Bukan terlalu bagus, bukan terlalu jelek. Satu kilonya berapa? Kalau beras insya Allah tahu semua harganya. Karena kita makan beras setiap hari. <laughs> Berapa kira-kira? 7.500. Berarti 7.500 kali 3 berapa? 21, 22 setengah. 22 setengah. Sekarang terakhir terakhir kali yang yang yang beredar itu kalau zakat fitrah itu berapa diambil dari anak-anak sekolah? 25 ribu, 15 ribu, 20 ribu? Yang terakhir. Sekarang sudah naik kan berasnya. Ambil saja 15 ribu. 15 ribu. 15 ribu kali 1 juta aja berapa? Kali 220 juta berapa? Jadi zakat fitrahnya saja itu kita berapa gitu. Apalagi sampai mereka mengeluarkan zakat, zakatul mahal. Jadi kalau semua kaum muslim itu mengeluarkan zakatul mal, maka kita tidak membutuhkan sama sekali kepada uluran tangan orang lain. Karena apa? Cukup gitu. Nah, cuma seperti saya katakan kemarin bahwasanya memang benar orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama seperti orang-orangnya yang berhak menerima zakatul mal sama. Orang yang punya hutang berhak, orang orang masakin berhak, orang fisabilillah berhak, Nah, akan tetapi sekarang yang banyak ada cuma ada empat saja, amil, rok, masakin dan orang punya hutang. Nah, lebih baik kebanyakan ulama mutakhir itu mengatakan lebih baik kalau kita memberikan zakat itu suatu pemberian yang berguna untuk seseorang yang menerimanya sekiranya untuk tahun depan dia tidak termasuk mustahik lagi itu lebih baik daripada seperti yang beredar sekarang ini ada orang kaya yang yang membagikan harta zakatnya sebanyak satu miliar. Satu miliar dibagi orang banyak, masing-masing dapat lima puluh ribu, dua puluh ribu, apa gunanya lima puluh ribu itu? Nah lebih baik yang harusnya diberikan satu miliar itu kepada seribu orang misalnya, berikan kepada seratus orang. Sehingga apa? Masing-masing sekian. Tapi untuk yang akan datang tahun depan, seratus orang itu sudah jadi orang kaya. Kan enak. Jadi itu butuh modal. Butuh modal apa? saya bisa bekerja tapi saya nggak punya modal ini 10 juta, ini 20 juta, ini 30 juta. Itu lebih baik daripada kita itu membagikan 50 ribu, 50 ribu dan sebagainya. Karena kadang-kadang yang semacam itu cuma cari nama saja biar masuk ke koran dan sebagainya. Walaupun kita tidak usah down kepada mereka, tapi umumnya seperti itu. Jadi lebih baik yang semacam ini. Ini namanya pengentasan kemiskinan yang sebenarnya yang menjadi tujuan e, utama daripada wajib zakat dan menyalurkan zakat itu kepada para mustahik itu maksudnya gitu. Kalau orang punya utang, saya punya utang, kasih 50 ribu. Utangnya 25 juta, kasih 50 ribu buat apa? Gitu. Nah, lebih baik kita cari satu orang, kita bagi tiga, fakir, miskin, orang punya utang. Jadi kalau kita berkewajiban zakat 30 juta, 10 juta untuk fakir, 10 juta untuk miskin, masing-masing golongan paling sedikit tiga, serah mau ini satu juta, ini 8 juta, ini eh, dua juta misalnya, nggak jadi masalah. Yang penting e, dibagi tiga. Nah, itu yang yang utama semacam itu. Nah, tapi ada gaul yang mengatakan walaupun hanya berikan pada satu orang pun boleh. Walaupun diberikan hanya kepada satu orang pun itu boleh. Nah, itu menurut gaul ada ada pendapat yang yang berpendapat semacam itu. Nah, jadi artinya lebih baik kita itu mengentaskan kemiskinan seseorang daripada meratakan harta zakat itu tapi tidak berarti apapun juga kepada mereka. Gitu jadi lebih baik satu orang kita bagikan kepada 50 orang tapi tidak berarti apa-apa. Berikan pada satu orang tapi tahun depan dia sudah bisa memberikan zakat pada orang lain. Nah, itu lebih baik. Nah, sedangkan yang berikan kepada perorangan itu Ramadan kita jadikan sodakoh jangan zakat. Zakat kita untuk hanya beberapa orang yang sangat membutuhkan sehingga tahun depannya itu dia bukan termasuk mustahil. Ugalal ulama Yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada ala kuti lailatil idi wa yaumiha. Bahkan katanya ulama fikih kalau seumpama dia itu mengatakan saya nggak punya uang pada hari lebaran sehingga saya nggak wajib zakat. Katanya dia apa? Kalau dia punya harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibutuhkannya maka hukumnya wajib dijual. Wajib dijual untuk melaksanakan zakat fitrah ini. Tapi hutang nggak wajib. Hutang nggak wajib. Untuk kita melakukan zakat fitrah kita hutang dulu nggak. Nah, tapi kalau soal kita punya barang harus dijual. Kalau barang itu kalau dijual sekiranya cukup dan bahkan lebih daripada kadar kebutuhan kita pada hari lebaran dan malam lebaran. Di sini dikatakan melebihi dari kadar kebutuhan kita makan, bukan beli baju lebaran, bukan untuk rekreasi dan sebagainya tidak, tapi untuk makannya saja. Jadi kalau makan kita butuhkan kita misalnya e, suami istri satu anak. Masing-masing anak itu butuhkan 10 ribu untuk satu bulu, satu hari. Berarti 30 ribu. Dia punya uang 70 ribu. Ah berarti kan masih lebih. 40 ribunya beli beras. Semampunya. Jadi kalau mau dia orang kaya cari yang yang yang paling bagus berasnya. Dia termasuk sederhana beli yang tanggung, yang biasa-biasa. Kalau dia itu orang nggak punya beli e, beras yang murah dan begitu seterusnya. Wala ala budda minhum minal kiswati wal maskani ah, dan juga yang wajib yang wajib saja bukan seperti sekarang ini kan tak kalahkan sudah menjadi kewajiban kalau beli baju lebaran bukan hanya satu Nah, wajibnya cuma satu gitu loh. Jadi kalau seumpama ini ada uang tapi buat beli baju anak-anak, baju anak-anak berapa? Satu aja. Selebihnya keluarkan zakat fitrah. Kalau masih ada lebihnya, baru belikan baju yang kedua, baju ketiga, baju keempat dan sebagainya gitu. Begitu pula <coughs> untuk istri seperti itu. Ini ada uang tapi dibutuhkan untuk bayar sewa rumah. Nah, bayar sewa rumah, nah, maka hukumnya tetap boleh digunakan untuk bayar sewa rumah. Nah, tapi kalau seumpama hanya setahun yang dihitung. Nah, jadi setahun dia dibutuhkan untuk sewa setahun itu ya sudah selebihnya digunakan untuk zakat fitrah. Tapi hampir dikatakan yang semacam ini sudah nggak termasuk karena kewajiban zakat fitrah itu sangat-sangat minim, tidak mahal lah gitu. Jadi paling kalau nanggung 20 ribu ya satu uh, satu kewajiban itu 3 kilo itu 20 ribu kalau seumpama yang biasa-biasa aja 15 ribu bisa dapat bisa ya 15 ribu dapat kalau semua yang bagus ya sekalian mungkin 35 gitu loh 35 ribu nah, itu yang yang kaya seperti itu per orangnya Wa fi dzalika nihayatu tadi wa bihi ja'at syari'atu. Begitulah datanglah datangnya syariat mengatur kewajiban zakat fitrah itu maka laksanakan kata Ibnu Haddad jangan sampai e, keluar daripada kewajiban itu yang tidak seberapa dengan eman-eman tidak mau menjual barang yang dia punya dan lain sebagainya falyahzaril muslimu min tarkil ikhraji mal istita'ah maka hendaknya setiap orang muslim hati-hati untuk tidak mengeluarkan padahal dia mampu untuk mengeluarkannya Bahkan untuk para fukaroknya pun dan masakinnya pun kalau seumpama dia sudah mendapatkan bagian dari zakat fitrah, maka dia termasuk orang yang mampu sehingga harus dia mengeluarkan juga zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap orang muslim baik besar, dewasa maupun kecil, masih anak-anak, perempuan maupun laki-laki yang ditanggung maupun yang menanggung semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi itulah sekelumit daripada yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi kalau kita melaksanakan sesuai dengan syariat, maka pasti kita akan mendapatkan sesuai dengan yang dititikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keberkahan harta kita, kesehatan badan dan sebagainya. Nah itu semua itu yang diatur oleh agama itu pasti mempunyai hikmah. Nah, cuma kita nggak tahu hikmahnya apa dan semua hikmah itu akan diterangkan nantinya kalau nggak diketahui di dunia ini maka nantinya di pada masyarakat akan dijelaskan semua satu persatu akan dipreteli ini hikmahnya begini ini hikmahnya begini sehingga pada waktu itu banyak orang yang menyesal nah, termasuk seperti zakat ya. di antara hikmah daripada zakat itu membersihkan harta kita, menambah harta kita, menjaga harta kita, itu pasti. Jadi kadang-kadang kita itu nggak percaya, keimanan itu kurang kurang pasrah kepada syariat, kurang pasrah kepada syari yaitu Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga seakan-akan apa yang disabdakan Nabi Muhammad, apa yang difirmankan Allah Taala dalam Al-Qur'an itu tidak nyata dan tidak terbukti, tidak akan terbukti. Seakan-akan seperti itu padahal enggak semuanya akan terbukti gitu. Kita lihat jangan pun zakat, sodako saja. Enggak ada orang yang fakir karena sodako itu enggak ada. Orang yang banyak sodakonya biasanya tambah kaya. Tapi orang yang pelit, dilihat, biasanya rumahnya kebakaran, biasanya dia itu bangkrut suatu waktu, nggak ada kebahagiaan dan sebagainya. Oleh Alasannya kita lihat orang-orang dahulu itu, masya Allah. Jadi jangan pun zakatnya, sodakohnya saja luar biasa. Ambil satu contoh, seorang cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia itu sebelum lahir sudah dipuji oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Di mana suatu waktu Sayyidina Hussein berada dalam bangkuan. Abi Hurairah. Nah, ini salah satu bukti lihat bagaimana ucapan Nabi itu benar. Kemudian beliau berkata, ini anakku Husain ini nanti akan punya putra bernama Ali. Dia adalah seseorang yang paling baik ibadahnya di buka bumi ini. Nanti Ali itu akan punya anak namanya Muhammad. Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya. Subhanallah. Sayyidina Husain melahirkan Sayyidina Ali bin Abidin. Sina Ali bin Abidin melahirkan Sayyidina Muhammad Al-Bagir sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa-bisanya kadang-kadang kita tidak percaya dengan usapan dan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ini Sayyidina Ali Nabi yang dipuji oleh Nabi Muhammad ini. Beliau itu berdagang, tapi sodakohnya luar biasa. Sampai yang ter, yang terkenal itu ceritanya itu di antara manakib beliau setiap malam Lebaran, malam Idul Fitri, beliau membebaskan budak sebanyak seribu budak Seribu budak setiap tahun, Dan bukan hanya dibebaskan begitu saja. Tapi beliau membeli budak, udah itu diajari. Beli budak lagi diajari tentang Islam, tentang syariat, ibadah. Sampai sudah setahun, sudah tahu ilmunya, bagaimana dia itu menjalani kehidupan, baru kemudian malam lebaran dilepaskan, dimerdekakan semuanya. Coba. Jadi bukan cuma beli kemudian merdekakan, tidak. Saya beli tapi dididik dulu supaya dia itu bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beliau. Dan beliau sodakonya lebih. Setiap hari di beliau itu satu bulannya itu menanggung 100 rumah. Ada riwayat 200 rumah orang miskin. Sehingga tatkala beliau meninggal dunia, itu banyak orang miskin dadakan, orang minta-minta dadakan. Sehingga kaum muslimin yang ada di kota Madinah pada waktu itu berkata kepada mereka, "Dari mana kalian datang? Kami adalah penduduk Madinah." Kenapa begitu banyaknya kalian berada sekarang ini? Galia, karena kami sekarang tidak mendapatkan lagi apa yang biasa kami dapatkan setiap malamnya. <laughs> Jadi ternyata apa? Setelah mendengar Sayyidina Ali bin Abidin, akhirnya mereka itu minta-minta kepada orang karena tidak ada lagi yang mengirim. Itu Sayyidina Ali Abidin, itu beliau mengirim sendiri. Sodakohnya itu dia ngirim sendiri, dia bawa beras, taruh di depan pintunya orang, kasih uangnya dan sebagainya. Tanpa satu orang pun daripada seratus rumah yang menerima sodakoh setiap bulannya itu untuk kehidupan selama sebulan tanpa tahu siapa yang meletakkan itu. Sehingga suatu waktu ketika beliau itu akan mengangkat beras itu, eh, gandum itu ke rumah-rumah orang yang berhak itu, salah satu budaknya mengatakan, "Ya Imam, biar kami akan membawa, jangan engkau." Apa jawabannya Imam itu? Apakah kamu juga mau memikul dosa-dosaku nanti di akhirat? <laughs> Gak tidak ya, kalau begitu biarkan saya memikul sendiri sehingga waktu beliau meninggal dunia itu di belakang sebelah kiri pundaknya sebelah kiri itu itu terdapat bekas hitam karena bekas kebanyakan membawa karung-karung yang berisi dengan gandum Semoga kita semua termasuk yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk yang benar-benar mendengarkan sebaik-baik perkataan dan melaksanakan sebaik-baik yang kita dengarkan. Dan semoga kita semua termasuk orang yang yakin kepada syariat ini, bahwa syariat ini benar-benar membawa kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semoga kita termasuk yang beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menggariskan segala sesuatu, baik berkaitan dengan ajal maupun maupun berkaitan dengan harta kita sehingga kita tidak melakukan sesuatu hal yang melewati batas sehingga berbuat sesuatu yang membuat murka Allah taala alladzi yaqulu anti wa la al-fatihah